Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ikhwatal iman? Alhamdulillah ala kulli hal. Ikhwah cahaya hati, itulah jawaban orang-orang beriman. Setiap ditanya, apa kabar? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Padahal lagi sakit perut. Padahal lagi ada masalah. Padahal nanti pulang dari pengajian mau ditagih hutang. <laughs> Tapi orang beriman selalu senang. Karena ia diberi kesenangan taat dan ia tahu semua peristiwa Allah putuskan dengan rahmatnya, dengan ilmunya, dengan kebijakannya. Itulah yang buat orang beriman pantang berkeluh kesah. Apa kabar ikhwatal iman? Alhamdulillah ala kulli hal. Allahu Akbar. Ikhwah, kita bersyukur pada Allah bersama guru-guru yang banyak sekali hadir. Dan bersama ikhwatal iman pemakmur rumah-rumah Allah yang insya Allah semua diberkahi di Allah. Kali ini kita mengkaji dengan tema apa?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 Telah tampak. Doharo. Telah jelas. Tidak ada yang menutupi lagi. Semua mata bisa melihat dengan mata telanjang. Tentang terjadinya al-fasad. Terjadinya sebuah kerusakan. Al-fasad di sini ada alif lam yang memberikan makna umum. Semua kerusakan berbagai macam kerusakan, bisa kerusakan dalam bidang alam, ekonomi, politik, pendidikan dan seterusnya. Yang kerusakan itu kata ayat ini fil barri wal bahar di daratan dan di lautan. Kalau kita lihat bumi ini hanya ada dua. Jika tidak daratan dia adalah lautan, jika tidak lautan dia adalah daratan. Dalam artian bahwa kerusakan telah merata di seluruh permukaan bumi al fasadu fil barri wal bahar. Lalu ayat ini memberikan satu penjelasan yang menarik buat kita. Bahwa kerusakan itu terjadi bima kasabat aidin nas disebabkan oleh ulah tangan manusia. Oleh perbuatan manusia. Pertanyaannya adalah perbuatan dan ulah tangan macam apa yang mengakibatkan terjadinya aneka kerusakan di daratan dan lautan itu. Dalam berbagai tafsir, meski dengan redaksi yang sedikit berbeda, bahwa yang dimaksud dengan bima kasabat aidin nas yakni bil ma'asi wa dunub yakni oleh kemaksiatan dan dosa-dosa Kemaksiatan dan dosa itulah yang menjadi penyebab mengapa terjadi kerusakan. Apa maksiat? Maksiat adalah setiap pelanggaran terhadap hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar pelanggaran, semakin besar pula tingkat kerusakannya. Hadirin rahmatullah, kalau kita mau memberikan ilustrasi seperti ini kira-kira. Di depan Bang Arifin ini ada uh, tablet. Kalau saya tanya, siapakah yang paling tahu terhadap tablet itu? Tentu yang paling tahu adalah pabriknya. Dia tahu bagaimana cara menggunakan, cara uh, merawatnya, bagaimana agar tidak rusak dan seterusnya. Nah, karena tablet itu bukan untuk pabrik itu sendiri, dia berikan, dia jual untuk konsumen, maka pabrik itu memberikan petunjuk di sana ada manual buku, buku petunjuk cara penggunaan, cara merawatnya, bagaimana tidak rusak, bagaimana tidak terjadi kerusakan dan seterusnya. Apa yang terjadi ketika konsumen tadi dia mendapatkan lalu kemudian dia tidak baca buku petunjuknya atau dia baca tapi dia langgar petunjuknya. Apa yang terjadi? Mungkin tablet tidak bisa digunakan, mungkin juga bahkan terjadi kerusakan. Nah hadirin Alhamdulillah, kalau kita bertanya pada bumi dan langit bahkan semua isinya, pertanyaannya siapa yang paling tahu terhadap bumi dan isinya ini? Siapa hadirin? Allah, Allah Subhanahu Jalla wa Allah lah yang paling tahu detail-detail bumi dan isinya ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini semua adalah untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan untuk kamu apa yang ada di bumi ini senyap semuanya. Allah Subhanahu wa taala tahu manusia tidak tahu detil-detilnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan manual book, Allah memberikan buku petunjuknya. Apa itu? Al-Qur'an. Pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi ketika petunjuk yang ada di Al-Qur'an itu dilanggar? Apa yang terjadi? kerusakan. kerusakan. Semakin besar pelanggaran, makin besar pula tingkat kerusakannya. Hadirin Bukti sudah banyak, betapa banyak persoalan-persoalan yang terjadi akibat meninggalkan hukum Allah SWT. Seperti di bulan Desember kemarin diperingati hari AIDS misalnya. Dan setelah dilihat apa yang menjadi penyebab AIDS yang tidak bisa dihentikan ternyata adalah free sex atau seks bebas atau zina. Itulah yang menyebabkan menyebar luasnya AIDS tersebut. Lalu untuk apa Allah SWT menurunkan itu? Ayat ini mengatakan liyudhiqahum ba'dalladhi amilu agar Allah merasakan buat mereka agar mereka dengan adab itu bisa merasa ba'dalladhi amilu sebagian akibat atas apa yang mereka kerjakan dalam berbagai tafsir disebutkan disebut ba'dol sebagian itu karena belum semuanya ibaratnya itu baru mukaddimah jika Allah ciptakan Allah berikan kerusakan yang sekarang ini terjadi akibat ulah tangan manusia itu baru mukaddimah itu bagus. Itu pendahuluan. Belum. Pendahuluan ya bang ya. Pendahuluan. Bahkan sebelum AIDS juga ada dulu ya. Nah, dan kalau kita lihat itu tentu saja hanya baru. Iya. Ya, contoh yang lain itu banyak. Nah, agar apa? Agar ingat bahwa itu yang menjadi penyebabnya hentikan. Karena itu yang dilarang oleh Allah Taala. Cara menghentikannya tentu juga seperti yang Allah SWT perintahkan. Jatuhkan hukuman kepada pelaku perzinaan Allah SWT berfirman Az-zaniyatu wazani fajridu kulla wahidim minuma mi'ata jadah pezina perempuan pezina jilidlah mereka cambuklah mereka seratus kali jilidan nah agar sadar tapi apa yang terjadi yang terjadi sebagian orang tidak sadar mereka kemudian justru mempromosikan penggunaan kondom seolah-olah dengan kondom itu mereka bisa melindungi mereka dari kerusakan dan adab Allah Subhanahu wa taala. Pikiran rusak ini sebenarnya karena apa nih Bang nih? Karena sekularisme. Ini kan pikiran rusak nih ide begini nih. Iya. Ini pikiran rusak. Eh. Iya. Allah berarti dia bermaksiat kepada Allah. Ya, ya pasti. Saya ingin katakan ini contoh saja, contoh. Ketika kemudian dia merumuskan kondom itu seolah-olah dengan kondom itulah lalu kemudian bisa menahan laju uh, AIDS. Mungkin, saya katakan mungkin, bisa saja itu menahan laju, tetapi Allah bisa menjatuhkan adab lain dalam bentuk yang lain yang lebih dahsyat daripada itu. Sebab dalam hadis Nabi disebutkan idza dhahara riba wazina fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim allah jika sebuah kampung, sebuah negeri telah nampak jelas riba dan zina dilakukan tanpa tedeng aling-aling, tanpa ada larangan, bahkan legal, maka hadis Nabi mengatakan sungguh mereka telah menghalalkan adab Allah, diri mereka dari adab Allah Subhanahu wa Jadi mereka mungkin bisa melindungi diri mereka apa e, melindungi air dengan kondom, tetapi yang pasti mereka tidak bisa melindungi diri mereka dari adab Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan inilah karena ide sekuler tadi. Apa sekuler itu? Yakni fasluddin anil hayah memisahkan agama dari kehidupan. Urusan agama hanya urusan ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, sebagian akhlak. Tetapi untuk mengatur politik, mengatur pendidikan, mengatur ekonomi dan berbagai macam kehidupan publik itu tidak dibisahkan, tidak mau menggunakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala tadi. Astagfirullahaladzim. Ngeri sekali ya ikhwah. Padahal negeri ini merdeka berkat rahmat Allah mestinya digunakan nikmat-nikmat Allah di jalan Allah. Nah, yang dalam ayat ini jelas sekali. Allah sebenarnya mendatangkan berbagai macam bencana itulah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Kenapa? Ayat ini masih menyisakan sebuah harapan. La'allahum yarji'un. Alhamdulillah. Agar mereka kembali. Hampir semua tafsir mengatakan la'allahum yarji'un la'allahum yatubun agar mereka bertaubat ketika itu terjadi harusnya mereka segera bertaubat mam at-taubah mam makna taubah apa itu arti taubah taubah itu yang pasti adalah berhenti dari maksiat lalu kemudian dia melaksanakan amal soleh itulah taubat diantaranya tidak dikatakan bertobat orang yang minum khamer sembari minum khamer tidak bisa dikatakan bertobat. Orang yang melakukan zina, ketika dia masih berzina, sekalipun istighfar, beribu kali, jutaan kali tidak bisa dikatakan bertobat. Ketika dia sambil bertobat, mengatakan istighfar, lalu kemudian memasukkan uang korupsi dalam sakunya. Orang beriman bukanlah orang yang tidak pernah salah. Orang bertakwa bukanlah orang yang tidak pernah berdosa. Pernah salah, pernah berdosa tapi kemudian dia bertaubat dan berjanji tidak sekali-kali lagi mengulangi perbuatan maksiatnya. Ia sungguh-sungguh taat di jalan Allah. Allahu Akbar. Berarti tadinya maksiat mendatangkan bala bencana, kerusakan. Begitu ia bertaubat, terjadi islah. Turunlah keberkahan demi keberkahan. Allahu Akbar walillahilhamd awala yarona annahum yuftanuna fi kulli am maratan aw maratain summa la yatubuna wala hum yadhakkarun apakah kalian tidak melihat orang-orang yang Allah datangkan musibah teguran sekali musibah mereka tidak bertobat Allah datangkan lagi dua kali musibah yang lebih hebat apakah mereka bertobat? Belum juga. Akan datang terus musibah yang semakin dahsyat. Ada kawan-kawan yang sering uh, setelah saya zikir itu nangis taubat. Apa yang saya lakukan Ustaz? Mulailah subuh berjamah di masjid. Mulai aja dulu. Gimana mulai? Mulailah subuh dan cari masjid yang ada pengajiannya datang saja ke Azikra <laughs> ini yang hadir semua orang-orang bertaubat semuanya <laughs> termasuk Arifin nih ya kita jaga taubat kita dan ternyata benar <sighs> karena dia terus ke masjid ketemu orang-orang soleh bahkan ketemu jodoh di orang soleh itu Alhamdulillah setelah ketemu jodoh nggak ke masjid lagi <laughs> itu pedagang air namanya ya ikhwah Allahu Akbar malah tambah kita dekat dengan Allah Jalla Jalaluh terima kasih pemirsa cahaya hati yang insya Allah selalu diberkahi oleh Allah. Terima kasih Ustadz. Labib sayang terbatas waktu, ya, tapi kasih. ini tidak yang pertama Selamat apalagi terakhir. Terus nasihati kami. Tidak ada kebahagiaan kecuali hidup dalam syariat Allah. Negeri ini akan diberkahi oleh Allah kalau para pemimpinnya dan rakyatnya tunduk pada syariat Allah jala Jalalu. Karena negeri ini merdeka berkat rahmat Allah. Maka hanya ketundukan kepada Allah itulah akan terus mengalir rahmat Allah untuk negeri yang kita cintai ini. Terima kasih Ustadz Surur. Nanti kita main futsal lagi ya. Terima kasih amal jariah untuk pondok pesantren Aziz kalau kami selalu mendoakan semoga yang beramal diterima menjadi amal jariah sampai di akhirat nanti. Silakan hubungi Awaludin 0856 90 ribu 10 0856 90 ribu nolnya ada 4 10 Bang Awal terima kasih jazakumullah kafaratul majlis subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam Salam alaika ya Habib salam. Salawat